Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita barakallahu fikum terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Sekarang kita akan masuki hadis yang dikenal dengan hadis apa? Muttarib. Guncang sanatnya, guncang matanya. Guncang itu maksudnya berbeda-beda periwayatannya sehingga dianggap guncang. Paham belum ya? Jadi muttarib itu kan dari ittaraba yattaribu ittiraban muttarib muttarab. Muttarib muttarab. Muttarab isim maf'ul, muttarib isim fa'il. Ittirab itu masdarnya. Jadi ini sekarang membahas masalah hadis yang muttarib, hadis yang dianggap guncang. Paham ya? Baik sanatnya guncang maupun yang guncang apa? matanya. Guncang itu kenapa? Karena berbeda-beda periwayatannya gitu loh. Yang di sini meriwayatkan seperti ini, yang di sana seperti itu, yang di sini seperti demikian misalkan. Paham ya? Berbeda-beda periwayatannya. Akhirnya dianggap guncang, enggak kokoh gitu ya. Terus bagaimana hukumnya? Hukumnya nanti sebelum kita baca biar nanti ada gambaran. 6. Cara pertama kalau keguncangan ini, perbedaan lafaz, perbedaan matan dan sanad ini bisa disinkronkan, sinkronkan. Bisa di apa? Sinkronkan, digabungkan, dijamak. Terus langkah yang berikutnya kalau nggak bisa dijamak bagaimana? Kalau ada tarjih wa marjuh, ada tarjih, ada rajih marjuh, pilihlah yang rajih. Paham belum? Kok lafaznya seperti ini ya? Ya di sini seperti ini. Tapi mana yang rajih? Oh, yang rajih ini. Lah kenapa? Karena ini di dalam sahihain. Yang satunya, oh ini dalam sunan apa? Sunan Abu Dawud. Ini dalam sunan Ibnu Majah. Nah, yang ada dalam sahihain lebih kuat enggak? Lebih kuat. Namanya tarjih. Paham ya? Nah, nanti kalau enggak bisa di ditarjih enggak bisa dijamak, nah namanya mutarib. Seringnya kalau hadis mutarib itu dhaif. alasannya maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat nanti. Pembahasan ini pembahasan masalah haji kiran, haji ifrat, haji apa? Haji tamattu. Nah, sebagai contohnya nanti. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam al-Baiquni rahimahullah, wa fi sanadin aw matni. Mutaribun mutaribun 'inda uhainil fanni. Ini pembahasannya wa dukhtilafi sanadin aw matni muttaribun 'inda uhainil fanni dan hadis yang memiliki apa perbedaan sanad dan matan itu namanya muttarib guncang hadisnya enggak kokoh gitu loh buktinya apa di sana seperti ini di situ seperti ini lafaznya berbeda-beda nah itu ya kita lihat qala asy-syarihu asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah wa hadha al khamis wal 20 Inilah pembagian hadis yang ke-25. Min aksamil hadis al-madqurah eh, ya, dari pembagian hadis yang disebutkan fi nadmi dalam pantun ini huwal muttarib. Hadis apa? Muttarib hadis yang guncang dari kata ittaraba yattaribu ittiraban muttarib muttarab. Paham ya? Naam. Kata beliau wal ittirab maknahu fil lughah. Ittirab itu maknanya secara bahasa adalah ikhtilaf. Yaitu apa? Naam, perbedaan. Ikhtilaf itu perselisian perbedaan. Kita lihat. Wal muttarif fil istilah sedangkan muttarif secara istilah adalah huwal ladzi ikhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi aw matnihi ala wajhin. Ini penting ini. Ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'u wa la tarjih. Muttarif menurut istilah ahlul hadis itu adalah apa? Alladzi ikhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi yaitu hadis yang para perawi berbeda-beda atau berselisih pada sanatnya. Kok berbeda ya sanat A dan sanat B? Berbeda-beda. Aumat selih atau matannya. Paham ya? Jadi hadis yang para perawi berselisih atau berbeda-beda apa? Lafat sanatnya atau matanya Tapi perbedaan tersebut ala wajahin. dalam bentuk la Eh? tidak memungkinkan untuk dijamak atau ditarji, nggak memungkinkan untuk disinkronkan, digabungkan, nggak mungkin juga untuk ditarji mana yang kuat, mana yang marjuh yang lemah. Apa maksudnya ya? nggak bisa disinkronkan, nggak bisa ditarji. Ini namanya mutarib. Mahum? Nah, jadi hadis mutarib ini seringnya itu dhaif seringnya. Apalagi nggak bisa digabungkan, nggak bisa disinkronkan, nggak bisa juga ditarji. Nah, mahum insyaallah. Mahum insyaallah, Isa? Eh, kita lihat. Kata beliau, "Fal ikhtilafu bis sanad misal" Maka perbedaan dalam sanat itu contohnya an yarwiyahu ba'dhum muttasilan wa ba'dhum yarwihi munqati'an ini. Sebagian perawi mereka meriwayatkan apa? sanatnya bersambung. Sebagian perawi yang lain meriwayatkan sanatnya terputus. Beda enggak berarti? Beda ini namanya muttarib guncang namanya. Nah, satu hadis kok sanatnya kok berbeda-beda. Ini bagaimana ini? Nah, yang ini kok sanatnya bersambung mutasil kok ini mengkotek guncang hadisnya, mutarib. Wal ikhtilafu fil matan Nah, sekarang contoh yang terjadinya perbedaan perselisihan dalam matan, misal an yarwiyahu ba'dhum ala annahu marfu' wa ba'dhum ala annahu mauquf. Ini. Ya Yaitu sebagian perawi meriwayatkan hadis tersebut dengan apa? Dengan bentuk hadisnya marfu'. Sebagian mereka meriwayatkan dalam bentuk mauquf. Ini bagaimana ini? Kok di sini kok para perawi meriwayatkan marfu sampai kepada Rasulullah. Yang ini kok mauquf sampai kepada nah mauquf sampai kepada apa? Sahabat. Kok bisa? Kan beda itu namanya. Muttarib artinya guncang berarti. Paham ya? Au yarfihi ala wajhin yukhaliful akhar biduni tarjih wala jam'in. Atau seorang perawi tersebut meriwayatkan apa? Nah barakallahu fikum dengan bentuk yang menyinisi yang lainnya tanpa ada penguat, tanpa ada pula apa? Nah, barakallahu fikum tanpa bisa dikuatkan, tanpa bisa dijamak. Apa belum? Tanpa bisa dirajihkan, tanpa bisa jamak disinkronkan. Paham maksudnya ini ya? Nah, jadi ada tiga kemungkinan kalau untuk perbedaan matan tadi. Pertama, nah perawi yang satunya meriwayatkan marfu, yang satunya ternyata apa? Di sana ada lagi perawi-perawi yang meriwayatkan mauquf. Paham belum? Yang sana lagi ada perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dalam bentuk apa menyelisih yang lainnya. Enggak bisa ditarjih, enggak bisa dijamak. Itu berarti mutarib guncang hadisnya. Guncangnya itu ima guncang matanya, ima guncang apa? Sanatnya. Paham maksudnya ya? Nah, Jadi keguncangan ini terjadi pada dua tempat. Ima guncang sanatnya atau guncang apa? Matanya. Guncang itu dianggap guncang karena berbeda-beda tadi loh periwayatannya. Paham ya? Nah, Terus bagaimana caranya? Tadi sudah kami sebutkan. Kalau bisa dijamak, disinkronkan, sinkronkan. Kalau nggak bisa ditarji. Kalau nggak bisa dua-duanya biasanya do'if. Kita lihat. Fa'in am amkanal jam'a, fa'in am amkanal jam'u fala ittiraba. Kalau seandainya memungkinkan digabungkan, disinkronkan, maka tidak dikatakan keguncangan lagi, enggak dikatakan mutarib lagi. Paham ya? Enggak ada keguncangan di situ. Paham belum? Ewa. Kalau bisa dijamak, sinkronkan, digabungkan berarti enggak ada keguncangan lagi. Sudah kokoh kan kalau digabungkan? Nah. Wa in amkana tarjihu akhadna birrajih walat ittirab. Kalau memungkinkan oh, tarjih, mengambil mana yang kuat, yang rajih, maka kita mengambil yang rajih, maka tidak ada lagi kegoncangan di situ. Contohnya tadi itu. Perbedaan apa? Naam sanad atau matan, yang satunya di dalam sahihain. Yang satunya dalam apa? Sunan Abi Dawud atau Sunan Majah. Kira-kira antum kalau menguatkan menguatkan yang mana? Yang di dalam sahihain kuat. Asahul Kutub Al-Musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Kitab yang paling sahih. Nah, barakallahu fikum setelah Al-Qur'anul Karim yang mengumpulkan hadis di dalamnya kitab sahihan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Terus bagaimana ini? Kok ada kegoncangan ini? Maka nah menguatkan merajihkan yang ada dalam sahihain. Paham insyaallah ya? Ayo na'am. Mahum insyaallah. Ayo kita lihat di sini. Wa idza kana al ikhtilaf la ya'ud li asli al-ma'na, fala tiraba aidan. Kalau seadanya perbedaan, perselisihan tersebut tidak kembali kepada asal makna, maknanya tetap sahih, walaupun berbeda-beda mana yang sahih, maka enggak ada keguncangan. Contohnya yang di sini lafaznya idza jalasa, yang di sana lafaznya idza qa'ada. Qa'ada sama jalasa artinya sama enggak? Sama. Beda enggak maknanya? Sama. Qa'ada duduk, jalasa juga duduk. Cuman beda lafaz gitu loh. Beda lafaz. Kata beliau apa? Idza kana al-ikhtilafu la ya'udu ila li asli makna kalau perbedaan tersebut tidak kembali kepada asal maknanya, falat tiraba aidan, enggak ada keguncangan situ. Belum. Wajar yang namanya perbedaan itu wajar ya perbedaan. Maksudnya perbedaan apa barakallahu fikum? Lafaz itu wajar karena boleh meriwayatkan hadis dengan apa? Makna. Kalau hadis boleh atau meriwayatkan makna. Tapi kalau Al-Qur'an enggak boleh, harus harus apa? sama persis kalau Al-Qur'an. Lafaznya dalam Al-Qur'an misalkan barakallahu fikum, nam eh, eh, barakallahu fikum idza eh barakallahu idza qara'ta misalkan ya lafaznya sudah gitu. Enggak boleh antum mengubah yang lainnya lagi. Apa maksudnya ya? Naam seperti itu. Jadi perlu di eh, perhatikan baik-baik. Naam. Lamastum ya lamastum, jangan tum diganti gitu enggak boleh. Kenapa? Karena kalau Al-Qur'an itu harus apa? Harus antum ketika meriwayatkan menyampaikan Nah, lafadznya harus persis. Tapi kalau hadis boleh dengan apa? Makna. Oleh karena itu antum sering jumpai para ulama, para masyayikh, para asatidah misalkan ketika menyampaikan kok dia ragu, ada lafaz apa? Au kama qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Karena dia ragu lafadznya, iya enggak? Jadi boleh ya, misalkan lafadznya dalam hadis idza jalasa, antum ganti idza qa'ada, boleh enggak? Enggak masalah dengan semakna. Jalasa itu duduk, qa'ada juga duduk itu loh. Paham belum? Idza qama, antum ganti idza waqafa. Sama enggak? Sama dengan semakna. Cuman lebih baiknya kalau antum ragu dengan hadis tadi itu, disandarkan di akhir hadis apa? Au kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau Al-Qur'an jangan meriwayatkan ragu. Atau sebagaimana yang Allah telah firmankan enggak boleh. Paham ya? Atau sebagaimana yang Allah telah firmankan, ada ataunya ini ya. Paham ya? Tapi kalau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayatnya, tepat tapi ya itu seperti itu memang. Enggak boleh antum ya meriwayatkan, kita semuanya enggak boleh meriwayatkan apa? Al-Qur'an dengan apa? Dengan Naam maknanya, tapi lafaznya persis, harus persis itu Al-Qur'an. Paham Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika anda beristidlal, berdalilkan dengan Al-Qur'an, sebutkan ayatnya, Arabnya. Paham ya? Jangan eh, kama qala ta'ala fi kitabil karim, sebagaimana firman Allah taala dalam al quran Karim, dialah Allah taala yang Maha Esa misalkan. Paham ya? Sebutkan ulul huwallahu ahad terjemahkan setelah itu. Karena Al-Qur'an Karim kan bahasanya bahasa Arab gitu loh. Jadi antum sebutkan Arabnya dulu baru diterjemahkan. Mahfum soalnya ini Isa? Ewanam. Eh, Itu bedanya. Kita lihat. Misalnya dari yumkin fil jama' contohnya hadis yang terjadi keguncangan tapi masih memungkinkan untuk disinkronkan atau digabung. Hadis hajjin Nabi SAW hadis seputar hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. an-nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafa fihi ruwatu ala wujuhin muta'addidah karena sesungguhnya hajinya Rasulullah SAW itu para perawi mereka berbeda-beda. Nah, meriwayatkannya dengan apa? Dengan bentuk yang berbeda-beda. Kita lihat. Amin human call. di antara mereka ada yang mengatakan innahu hajja qarinan ini, haji kiran. Sebagian mereka ada yang mengatakan Rasulullah itu haji qarin. Haji qarin dan haji kiran yang dia lakukan. Haji plus apa tadi? Umrah. Nah, wa minhum man di antara mereka ada yang mengatakan innahu hajjam munfaridan atau mufridan. Nah, situ apa lafaznya itu? Mufridan atau munfaridan? Hmm? Munfaridan. Mufridan juga. Eh, ifrat tadi kata af. Nah, dari kata apa? Afrada yufridu ifradan. Mufrid mufratan itu. Naam. Ada juga yang mengatakan bahwasanya hajinya itu mufridan, sendirian, haji ifrad. Wa minhum man qala ada juga yang mengatakan innahu hajjam mutamatti'an, haji tamattu' namanya. Paham ya? Nah, ini riwayatnya berbeda-beda ini. Terus bagaimana? Cara mensinkronkan, cara menggabungkan bagaimana ini? Yang benar yang mana? Rasulullah hajinya yang mana? Haji ifrat, haji ifrat, haji qiran atau haji tamattu'. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah Kita lihat. Fa fi Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ama Hajjatul Wada'. Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun Haji Wada'. Faminna man ahalla bihajjin. Di antara kita atau di antara kami ada yang apa? Na barakallahu fikum ahalla bihajjin labbaika hajjan gitu ya. Wa minna man ahalla bi Di antara kita pun atau di antara kami juga ada yang na barakallahu fikum nam mengucapkan apa? labbaika umratan Paham ya? Jadi ada yang melafatkan apa? Haji tadi itu, ada yang melafatkan umrah. Wa minna man ahalla bihajjin wa umratin. Ada juga di antara kita, di antara kami yang apa? Yang melafatkan labbaika hajjan wa umratan. Wa ahalla Rasulullah SAW bil haji. Sedangkan beliau Rasulullah SAW beliau apa? Na'am barakallahu fikum. Beliau melafatkan dengan lafat haji. Maksudnya beliau mengatakan labbaika hajjan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa fi hadis Ibnu Umar wa ghairihi radhiyallahu anhum annahu hajja mutamatti'an. Dalam hadis yang lain, kalau yang pertama tadi kan barakallahu fikum lafaznya berbeda-beda ya enggak? Kalau dalam hadis Ibnu Umar dan juga yang lainnya, annahu hajja mutamatti'an. Maka Rasulullah haji apa? Tamattu'. Wa fi ba'd al-ahadits annahu hajja qarinan. Dalam sebagian hadis yang lainnya, bahwasanya Rasulullah apa? Haji qarinan, haji qiran. Kalau yang pertama tadi haji apa? Ifrat, yang kedua haji tamattu', yang ketiga riwayatnya haji haji qiran. Terus bagaimana ini? Fa hadzal ikhtilafu idza nadarna ilahi qulna fi badil amr. Perselisihan perbedaan ini apabila kita perhatikan lagi, kita akan katakan di awal permulaan, perhatikan baik-baik ini, di awal permulaan dulu, innal hadits mutarif. Berarti hadisnya goncang ini, enggak kokoh ini. Yang di sini mengatakan Rasulullah hajinya ifrat. Yang di sini mengatakan hajinya Rasulullah apa? Kiron. Yang di sini mengatakan hajinya apa? Tamattu. Ini berarti goncang ini. Ada kegoncangan ini. Bagaimana ini? Kita lihat barakallahu fikum. Wa idza hakamna bil ittirab, kalau seandainya kita menghukumi dengan kegoncangan, baqiyat hajat hajjatun nabi muskilatan. Berarti sekarang haji Rasulullah itu ada dianggap iskal. Na'am barakallahu fikum dianggap dianggap apa iskal. Masih muskilah sini. Fala nadri maka kita nggak tahu hal hajja mufridan atau mutamattian atau qarinan ini yang bikin yang bikin muskilah di sini. Kita nggak tahu sekarang apakah Rasulullah itu sebenarnya hajinya ifrat atau haji tamattu atau haji kiron. Iya enggak? Karena apa? Terjadi keguncangan tadi itu. Paham belum ini? Bisa? Hah? Paham belum? Eh, nah, karena terjadi apa? Keguncangan tadi itu. Kita lihat di sini. Wa idza ta'ammul nara anna al-jam'a mumkin yandafi bil ittirab. Tapi kalau kita perhatikan lagi kata beliau, kita akan melihat ternyata apa? Disinkronkan, digabungkan itu mungkin yang akhirnya menghilangkan apa? kegoncangan tadi. Ya udah kita gabungkan lagi. Kita gabungkan dan sinkronkan. Walil jam'i baina hadhihi riwayat wajhan. Dan untuk mensinkronkan, menggabungkan antara riwayat-riwayat yang berbeda-beda ini ada dua sisi. Perhatian baik-baik Al-wajhul awal sisi pertama, anna man rawa annahu ahalla bil haji mufridan. Bahwasanya barang siapa atau bahwasanya orang yang meriwayatkan, perawi yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah apa? melakukan ibadah haji sendirian, haji ifrad namanya, arada ifradal a'mal. Maksudnya yang diinginkan adalah apa? menyendirikan dengan suatu amalan-amalan haji. Paham ya? Yakni annahu lam yazid ala amalil mufrad. Rasulullah tidak tidak menambahkan lagi Nah, amalan-amalan yang lain kecuali amalan untuk pribadi untuk mufrad. Amalan untuk haji ifrad enggak ditambahkan yang lainnya lagi. Paham ya? Karena nanti kalau ditambah yang lainnya nanti lain lagi nanti. Paham belum? Enam lain lagi hajinya nanti. Itu sisi pertama. Sisi kedua Nah, atau sambungannya wa amalul mufrad wa amalul mufrad dan amalan haji ifrad itu bagaimana? Nah, barakallahu fiikum kita lihat di sini. Huwa annahu idza wasala ila Makkah ini penting nih. Yaitu apabila orang itu sampai ke Mekah, tawafa tawafal kudum. Kalau sudah sampai Mekah apa? Tawafa tawafal kudum. Dia langsung tawaf apa? Kudum. Perhatikan, dia langsung tawaf apa? Kudum. Summa sa'anil haji. Kemudian dia apa? Nah, melakukan apa? Sa'i. Sa'i itu dari mana ke mana? Sofa ke Marwah. Naam. Summa sa'anil haji. Kemudian dia melakukan sa'i untuk apa ibadah haji tersebut. Wa idza kana yaumul id apabila sudah datang hari id tanggal berapa berarti? 10 Dzulhijjah tawafa tawafal ifadah faqat wa lam yas'a. Orang tersebut langsung tawafnya tawaf ifadah, tawaf idli dan tidak melakukan sa'i lagi. Wa idza arada an yakhruja dan apabila dia ingin keluar tawafa tawafal wada' wa kharaj keluar dari ritual haji tadi itu, langsung dia melakukan tawaf apa wada dan keluar langsung. Berarti sudah selesai gitu loh. Ini namanya tawaf ifrat seperti itu. Namanya apa? Haji ifrat seperti itu. Jadi sudah keluar, sudah selesai. Wa man rawa annahu mutamatti'un. Sekarang kita bahas yang berikutnya. Kalau yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu hajinya haji tamattu' arada annahu jama'a bainal umrah wal hajj. Ini fi safarin wahid. Ini perhatikan Bapak ini. Bahwasanya Rasulullah itu menginginkan menggabungkan antara Umroh dan haji itu dalam satu safar. Jadi antum misalnya dari Indonesia sampai ke Mekah sana misalkan. Itu berapa kali safar? Satu kali safar misalkan ya. Sekali safar itu langsung antum menikmati di situ. Haji plus Umroh tadi itu. Paham ya? Nah digabungkan Umroh dan haji apa? Umroh dulu baru haji. Paham ya? Itu namanya tamat tol. Karena apa? Karena dikatakan bernikmat-nikmat, bersenang-senang karena enggak perlu haji, enggak perlu safar dua kali gitu loh. Sekali safar langsung dapat dua. Dan nah, lihat Fatamatta habis tukuti ahadi safarain. Akhirnya dia bersenang-senang dengan apa? Bersenang-senang dengan dihilangkannya atau tidak perlu nah atau dihilangkannya apa salah satu dua safar tadi itu. Paham belum? Kan seharusnya dua kali safar, tapi dia cuma sekali safar itu ada berduanya. Senang enggak kira-kira? Senang. Perhatian baik-baik. Naam. Wa man rawa annahu qarana bainal haji wal umrah fa hadha huwal waqi' ini. Penting ini ya. Ini ternyata kenyataannya. Dan barang siapa yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu menggabungkan antara haji dan umrah, maka inilah kenyataannya, realitanya. Berarti kesimpulannya perbedaan riwayat tadi itu kesimpulannya ternyata Rasulullah itu hajinya haji kiron. Paham belum? Menggabungkan antara apa? Haji dan umrah dalam satu ritual. Dalam satu ritual. Nah, barakallahu fiikum satu amalan di situ. Qala Imam Ahmad berkata Imam Ahmad rahimahullah taala la asyuk anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qarinan wal mut'ah ahabbu ilayya. Tidak ragu lagi aku katanya. Aku tidak ragu lagi. Bahwasanya Rasulullah SAW saat itu adalah hajinya haji apa? Qarin. Paham belum? Haji kiron tadi itu. Menggabungkan antara haji dan umrah. Mahum insyaallah. Eh, mahum Abdul Aziz. Eh, na'am. Kata beliau wal mut'ah ahabbu ilayya Sedangkan mut'ah itu lebih aku sukai. Karena apa? Safar sekali tok. Iya enggak? Nah, maksudnya haji tamattu lebih beliau sukai karena safarnya sekali tok. Paham ya? Naam. Lalu kalau haji kiran bagaimana haji kiran? Haji kiran itu sebenarnya juga safarnya cuma sekali juga. Cuman dia itu sekali ritual itu dua langsung gitu loh. Kalau haji tamattu tadi kan umrah dulu. Ya enggak? Selesai umrah, keluar di ihram lagi. Tapi di situ juga gitu loh nggak keluar dari Makkah itu loh, nggak keluar dari dari dari Saudi loh. Kan? Cukup sekali itu ya. Nah, jadi kalau bisa yang kiron bagus yang kiron ini. Langsung dua-duanya juga bisa. Mau masalahnya? Eh, na'am. Kata beliau, wal wajhu tsani sisi yang kedua, untuk menggabungkan sisi yang kedua, annahu ahrama awalan bil haji. Bahwasanya beliau ihram pertama kali itu haji. Tsumma adkhala umrah alaih, kemudian langsung masukkan apa? ritual umrah di dalam haji tersebut. Fasara mufridan bi'tibari awal ihramih, maka dia dikatakan apa? Ifrat, hadinya sendiri haji sendirian, ditinjau dari awal ihramnya, ya enggak? Awal kali ihram untuk apa tadi? Untuk haji. Tapi di pertengahan ritual itu dia sekaligus langsung memasukkan ritual apa? Umrah. Jadi dikatakan ifrat sendirian itu ditinjau dari awal ihramnya tadi itu. Wa qarinan bi'tibari sanil hal. Dan dia dikatakan apa? Haji kiran beliau melakukan haji kiron ditinjau dari apa? keadaan yang kedua karena menggabungkan langsung dari itu. Paham belum? Ketika awal ritual dia meniat eh, awal ritual dia apa? Nah, ihramnya untuk haji, ya enggak? Di pertengahan itu ternyata langsung masukkan umrah juga. Ya, ritual umrah dimasukkan situ juga. Nah, walakin hadza la yasih ala usuli madhhab Imam Ahmad. Akan tapi alasan yang seperti ini, sisi yang seperti ini enggak dianggap benar. Berdasarkan apa? Nah, barakallahu fikum Naam dasar pokok landasan mazhab Imam Ahmad. Li'anna min usulihi dikarenakan termasuk apa? Landasan pokok mazhab Imam Ahmad annahu la yasih idkhalul umrah al hajj. Bahwasanya enggak dibenarkan memasukkan umrah dalam haji. Yang benar itu apa? Memasukkan haji, umrah, eh, memasukkan apa barakallahu fikum. Naam eh, menurut Imam Ahmad bin Hanbal taala pendapatnya itu bahwasanya tidak dibenarkan memasukkan umrah Na'am barakallahu fikum dalam ritual haji. Wa innamal ladzi yasih wal aqs. Tapi kata beliau, pendapat Imam Ahmad ini bahwasanya yang dibenarkan itu masukkan haji dalam umrah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi yang sahih bagaimana yang sahih? Yang sahih sebenarnya kalau haji tamattu' itu memang dia umrah dulu. Selesai tanggal 8 nanti 8 apa? Dzulhijjah yaum apa namanya? Yaum tarwiyah itu baru ihram baru untuk haji. Paham ya? Kalau haji kiron itu memang sejak awal dia langsung menggabungkan gitu ya. Nah, menggabungkan antara haji dan umrah tadi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah muqarriran al-wajh al-awwal berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam keadaan nah menetapkan atau mengakui sisi yang pertama. Jadi beliau lebih menguatkan sisi yang pertama. Man rawa annahu mufrid faqad arada a'mal haji. Barang siapa yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu hajinya ifrat, itu maka sungguh yang diinginkan adalah apa? Amalan haji. Jadi amalan hajinya memang beliau sendirikan. Namanya seperti itu. Wa man qala innahu mutamattu', ada pun yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu hajinya tamattu', faqad arada annahu atabi bi umratin wa hajjin fi safar wahid. Maksudnya adalah sungguh Rasulullah itu mendatangkan umrah dan haji dalam satu safar. Fatamatta bi suquti ahadis safarain anhu. Maka dikatakan tamattu' maka bersenang-senanglah dengan apa? gugurnya salah satu dua safar tadi itu. Kan safarnya enggak dua kali, sekali toh. Paham belum ini insyaallah ya? Naam. Li'annahu laula annahu ata bil umrah wal hajj. Dikarenakan kalau seandainya Rasulullah itu tidak mendatangkan umrah dan haji, maka qad ata bi umrah bis safar wa bil haji bis safar akhar. Niscaya Rasulullah apa? akan datang untuk umrah dalam satu safar, kemudian haji dalam safar yang lainnya. Dua kali safar fayakunu tamattu'uhu bikaunihi asqata ahadu asqata ahadu safarain maka menjadilah tamattu'nya bersenang-senangnya dengan enam ritual haji tamattu' tadi itu dikarenakan keadaannya apa gugurnya salah satu dua safar tadi itu jadi safar safarnya masuk kali tok li'annahu safar safaran wahidan dikarenakan apa na'am barakallahu fikum na'am beliau safar sekali saja wa qarana bainal umrah wal haji dan beliau menggabungkan antara umrah dan haji Fatamat amil dzalik akhirnya apa akhirnya pun di na'am barakallahu bersenang-senang dengan perbuatan tersebut bedakan ya ingat-ingat ya haji ifrat sendirian murni haji tamattu umrah dulu selesai ritualnya 8 Dzulhijjah yaum tarwiyah ya ihram baru haji paham ya kalau haji kiran digabung langsung di situ ritualnya haji plus apa umrah karena umrah kan cuman tiga aja ihram kemudian apa rukunnya ihram, kemudian apa? Eh, tawaf, ifadah, kemudian sa'i. Tambah sama dia, ditambah lagi dengan apa? Naam wukuf tadi. Sudah plus dapat situ kalau mau haji. apa maksudnya ya? Nah, majikiran. Wa amma man qala adapun yang mengatakan innahu kana qarinan. Dahulu Rasulullah itu hajinya haji kiran, fa wal huwal waqi'. Inilah kenyataannya. Udah, terserah di sini ternyata. Inilah kenyataannya. Jadi Rasulullah itu hajinya kiran. Nah. Ai annahu kana qarinan bahasa dahulu beliau adalah hajinya haji haji apa haji Iran. Nah, beliau menggabungkan li li'annana dikarenakan kita la nasuk anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yahil umrah. Karena kita enggak ragu bahasa Rasulullah itu belum apa? Belum tahallul dari umrahnya. Bal baqiya ala ihrami dan Rasul masih dalam keadaan ihram. nih qad saqal hadiya. Dikarenakan apa? Keadaan beliau sudah apa? Sudah melakukan sembelian apa? Nah, barakallahu sembelian hewan di situ. Di sini menunjukkan bahwasannya apa para kalafikum Rasulullah itu ketika itu belum belum tahalul dari umrahnya gitu loh ya. Belum tahalul umrahnya menunjukkan mau digabung antara umrah dan hajinya. Paham belum? Karena kalau tahalul berarti nanti hajinya apa? Tamattu. Paham belum? Nah, seperti itu. Summa narji' ila al-hajj fa naqul al ansaku salasa. Kemudian kita kembali pada pembahasan masalah haji. Kita katakan al ansaku salasa Nah, ibadah haji ansak itu maksudnya ibadah-ibadah haji itu ada tiga. Pertama ifrat, kedua tamattu, ketiga kiran. Ini penting nih ya. Karena mungkin aja nanti anda membaca artikel dalam ilmu fikih biar enggak bingung lagi gitu loh. Ifrat, tamattu, qiran. Fal ifradu huwa, ini penting nih definisinya nih. Maka haji ifrat itu adalah an yuhrima al-insanu bil haji wahdahu minal miqats. Seseorang berihram dengan haji sendirian Enggak ditampur dengan umrah nih ya. Ihram dengan haji nam murni sendirian. Minal miqat, sehari miqat, dari tempat batasan untuk dia mengawali ihramnya. Wa yaqul labbaika Allahumma hajjan satu tak. Ya Allah, sungguh aku telah memenuhi panggilanmu dengan berhaji. Summa idza wasala ila Makkah. Kemudian ketika sampai di Mekah perhatikan baik-baik, fa innahu yatufu tawafal kudum. Kemudian dia langsung tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf pembukaan. Wa alil haji. Kemudian dia apa? Langsung bersa'i untuk haji. Wa yabqa ala ihramihi. Tetap dalam keadaan ihramnya. Belum tahalul ini ya, perhatikan ya, belum tahalul masa ihram ila an yutimmal haji, Sampai menyempurnakan hajinya. Wa fi yaumil 'id. Dan pada hari 'id tanggal 10 Dzulhijjah yatufu tawafal ifadah langsung tawaf mengelilingi Ka'bah, tawaf ifadah, tawaf rukun. Wa inda safar dan ketika safar mau pulang, mau per, mau keluar dari ritual tersebut, yatufu tawafal wada. Dia langsung apa? Bertawaf tawaf perpisahan. Ini namanya haji apa? Ifrad. Namun, belum? Nah, barakallahu fikum perhatikan. Ayo, ya, teman. Nah, perhatikan baik-baik. Yang kedua, wal qiran huwa Sedangkan kiraan yaitu an yuhrima bil umrah wal haji, Naam, yaitu apa seseorang berihram dengan umrah dan haji. Ma'an, ini ma'an minal miqat, bersamaan langsung. Jadi kalau kiran itu dia berihram untuk apa? Umrah dan haji bersamaan dari mikotnya, dari batasan tempat untuk dia ihram. Ada Yalamlam, ada Al-Juhfah, na'am barakallahu fikum, na'am dan ada yang lainnya juga. Banyak nama-nama miqat. Naam. Wa yaqul, seraya dia mengatakan labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Berapa? Dua. Labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Ya Allah, sungguh aku telah memenuhi panggilanmu dengan umrah dan haji. Dua ini ya berarti ya, digabungkan ya, digabungkan dari satu tadi itu. Fa idza wasala ila Makkah, kemudian ketika dia sampai ke Mekkah tawaf tawafal qudum. Dia langsung tawaf. Tawaf apa? Kudum, tawaf eh, pembukaan tadi, tawaf hadir awal kali tadi. Wasa'alil umrah wal hajj. Dia langsung apa? Bersa'i untuk umrah dan haji. Tsumma yabqa ala ihramih ini. Kemudian dia tetap dalam keadaan ihram, belum tahallul. Wa yaumul 'id yatufu tawafal ifadah. Ketika datang hari Id 10 Dzulhijjah, dia apa? Tawaf, tawaf ifadah. Tawaf ifadah, tawaf apa? Rukun Wa 'inda safar dan ketika dia safar yatufu tawafal wada, dia langsung tawaf wada, tawaf perpisahan. Fa fi'luhu ka fi'lil mufrad lakin takhtalifun niyyah. Sebenarnya perbuatannya itu seperti perbuatan ketika haji sendirian, cuman berbeda niatnya. Tadi kan kalau haji sendirian labbaika Allahumma hajjan satu. Kalau haji kiran, paham ya? Bagaimana ucapan tadi? Allah labbaika Allahumma umratan wa hajjan belum? Dua berarti kan tergantung dengan apa? Niatnya. Nah, sekarang yang tamattu ini yang terakhir. Amat tamattu. Adapun tamattu haji tamattu fahuwa an yuhrima minal miqat bil umrah. Orang itu dia berihram dari miqatnya itu untuk umrah, bukan untuk haji ya, untuk umrah terlebih dahulu. Summa idza wasala ila Makkah, kemudian ketika sampai di Makkah, yatufu wa yas'a wa yukassir. Dia tawaf langsung sa'i wa yuqassir dan memendekkan cukurannya. Memendekkan rambutnya. Bukan apa? Bukan dipotong bersih enggak tapi dipendekkan. Karena nanti kalau bersih namanya hal, namanya halat ya, nanti kita lewatin dalam pembahasannya. Li'annaha umrah, karena dia umrah. Tsumma yahil min ihramihi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia langsung apa? Bertahallul dari ihramnya. Kan sudah selesai. Nah, Wayal basya bahu pakai pakaian biasa. Berarti sudah selesai umrahnya nih ya. Wa tahallul tahallulan kamilan. Dia sudah bertahalul sempurna sudah. Pakai pakaian biasa. Pakaian ihramnya sudah enggak dipakai lagi. Pakaian ihraman ma'ruf kan? Pakaian yang eh, barakallahu fikum enggak enggak sempurna dan tidak boleh apa? Tidak boleh ada ada jahitannya, ya enggak? Nah, dijual itu kalau mau beli. Nah, barakallahu fikum maksudnya banyak yang jual itu tempat-tempat biasanya penyed, eh, yang menyediakan apa? pakaian-pakaian untuk jamaah haji itu na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Jadi enggak boleh pakaian itu yang berjahit ya. Ini kalau apalagi ihram. Jadi kalau haji tamato seperti itu. Eh, dia tawaf langsung apa tadi? Sa'i memendekkan rambutnya tadi itu. Nah, kemudian apa? Langsung tahallul memakai pakaian biasa, sempurna tahallulnya, tsumma fil yaumis tsamin. Ini. Kemudian pada hari ke-8 min syahril dzulhijjah, eh, hari ke-8 tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah yuhrim bil hajj. Akhirnya dia berihram baru dengan ihram haji. Tanggal 8 Dzulhijjah tadi namanya yaum apa tadi? Yaum tarwiyah. Yaum tarwiyah. Nah, Karena tanggal 8 tuh orang-orang jamaah haji mereka kemana? Ke Mina, bermalam di Mina. Nanti pagi harinya setelah matahari terbit itu, mereka berbondong-bondong menuju ke mana? Ke Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Di sana nanti sebelum zuhur itu biasanya ada khutbah. Khutbah Arafah itu ya. Nanti zuhurnya dijamak antara zuhur dan asar. Setelah itu toa, setelah itu apa namanya? wukuf. Wukuf itu enggak harus berdiri, mau berdiri, duduk, misalkan dia mampunya berbaring enggak masalah, tapi banyak-banyak berdoa. Berdoa, berzikir di situ. Paham ya? Kemudian setelah itu nanti kalau sudah nah barakallahu fikum nah menjelang matahari terbenam sore itu berangkat kemana? Berangkat ke mana? Eh? Berangkat ke mana? Mana? Musdalifah. Berangkat ke Musdalifah. Itu masih tanggal 9. Malam tanggal 10 itu ya. Nah, di Musdalifah nanti nanti jamaah antara Maghrib dan Isya di sana. Nah, kemudian di sana nantinya beribadah, banyak-banyak berzikir, berdoa. Nah, barakallahu fikum bermalam di sana. Boleh ada yang mana bermalam di sana juga boleh. Ada yang mengatakan sampai pertengahan malam mereka balik lagi ke Namina, Mina. itu juga kata mereka sebagian ulama juga boleh, tapi kalau bermalam enggak masalah. Bermalam paginya langsung apa? Langsung mereka berangkat lagi. Nah, di tengah perjalanan membawa kerikil-kerikil, batu-batu kecil itu ya. Mengambil yang ada itu bukan batu besar untuk melempar jumroh. Paham ya? Itu nanti. Ritualnya tentunya dibahas di kitab fikih itu sekedar gambaran globalnya barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Jadi ketika sudah tahalul lagi sempurna, langsung hari tanggal 8 Dzulhijjah tersebut memulai baru ihram baru. Nah, wa fi yaumil 'id yatufu tawaful ifadah dan di hari Id dia tawaf ifadah. Ya, tawafnya tawaf apa? Tawaf ifadah wa yas'alil hajj dan juga bersa'i untuk haji. Wa inda safar yatufu lil wada. Dan ketika mau safar sudah selesai ritualnya, barulah dia apa? tawaf untuk tawaf wada berarti dapat dua to itu berarti umrah dulu selesai clear nunggu ketika tanggal berapa tadi 8 Dzulhijjah 8 Dzulhijjah mulai ihram baru untuk haji dapat dua-duanya dikatakan to kenapa tadi karena bersenang-senang dengan satu kali safar wa idza lam yumkin al jam' bain riwayat amilna bitarjih fa na'khudh bir rajih wa yandafi' al dan apabila enggak memungkinkan kalau dan digabungkan maka Naam antara riwayat yang ada tersebut, naam kita melakukan langkah berikutnya ya tarjih. Dilihat mana yang rajih. Akhirnya kita mengambil yang rajih dan hilanglah kegoncangan tersebut. Jadi, cara yang pertama, kalau ada kegoncangan dalam sanad atau matan, nah barakallahu fikum, langkah yang pertama diapakan dulu tadi kalau bisa? Dijamak, disinkronkan, digabungkan. Kalau ternyata enggak bisa, langkah yang berikut dengan apa tadi? Tarjih, mana yang rajih? Nah, cara mengecek mana yang rajih itu biasanya para ulama melihat riwayatnya ini di mana letaknya. Oh, yang satunya di dalam sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim. Dan satunya satunya ada dalam Sunan Ashabus Sunan, Abu Dawud, Ibnu Majah dan semisalnya. Nah, terus bagaimana? Yang rajih yang mana ini? Biasanya mereka lebih menguatkan yang ada dalam sahihain atau sahih Bukhari atau sahih Muslim. Mohon insyaallah. Nasallahu alaihi wasallam wa rabbil alamin.